Yang insya kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Saiful Islam Mubarok Ilci. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk membersihkan waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Haji Saiful Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين hamba-hamba Allah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jumlah manusia yang mencapai miliaran jiwa hanya sedikit sekali yang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat iman dan bukan hasil usaha kita kita mendapatkan nikmat iman tapi semata-mata karunia dari Allah patut kita pertahankan kita syukuri dan kita buktikan dalam amal kehidupan sehari-hari iman demikian luas antara lain iman kepada Al-Quran Tadi saya dibisikin oleh Ustadz Haji Dadang untuk membahas tentang sikap Muslim terhadap Al-Quran. Cukup luas bahasan ini, sebab sikap Muslim terhadap Al-Quran banyak sekali, antara lain mengimaninya, membaca, menghafal, mempelajari, mengkaji, menjiwai, dan juga mengajarkan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dirinya, untuk rumah tangganya, untuk masyarakat terbatas dan untuk masyarakat luas sampai tingkat negara bahkan tingkat internasional karena Al-Qur'an satu-satunya pedoman hidup yang diakui kebenarannya oleh seluruh umat muslim di dunia. Sedangkan aturan buatan manusia hanya untuk sementara dan untuk tempat tertentu. Bahkan terkadang ada aturan yang belum dipraktekan sudah dibatalkan lagi kayak PP 37. <clears throat> Itu belum dipraktekan sudah rame duluan. Tapi Al-Quran sejak dulu sampai sekarang tetap terbukti kebenarannya. Mungkin tidak akan saya bahas semuanya, tapi sebahagian saja. Karena waktunya pun sangat sempit, hanya setengah jam lebih sedikit paling kita pilih berkaitan dengan membaca membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat diketahui oleh para sahabat kapan beliau berbicara dari isi hatinya dan kapan beliau membaca Al-Qur'an. Sahabat dapat mengetahui, dapat membedakan ini Al-Quran, ini bukan. Dari segi apa dapat mereka bedakan? Hadis menyebutkan Ummu Salamah na'atat qira'at Rasulillah mufassratan harfan harfa. Dalam hadis disebutkan bahwa Ummu Salamah menjelaskan tentang bagaimana Rasul membaca Al-Qur'an diperjelas huruf demi huruf. Emang kalau bicara sehari-hari enggak jelas, jelas juga hanya untuk Al-Qur'an ada aturan tersendiri baik pengucapan huruf, hubungan huruf dengan huruf yang lainnya, bahkan kalimat dengan kalimat yang lainnya semuanya punya aturan tersendiri dan ini adalah merupakan penambahan keimanan kita kepada Al-Qur'an sebab di dunia enggak ada satu kitab yang dikatakan kitab suci sampai mempunyai aturan membaca demikian mendunia dan dipelajari oleh seluruh pengikutnya mana ada kitab yang lain mungkin bahasanya juga berbeda-beda di satu negara ke negara yang lain tapi Al-Quran di seluruh dunia sama bahasanya. Yang namanya Qul huwallahu ahad di seluruh dunia adalah surat Al-Ikhlas. Gak ada perbedaan. Bahwa Malik Yaumiddin di seluruh dunia itu adalah surat Al-Fatihah. Gak ada perbedaan. Subhanallah inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman kepada Al-Quran. Rasulullah kalau membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis yang lain yaqifu Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqif. Alhamdulillah Rabbil Summa yaqif. Ar-Rahmanir Rahim. Beliau membaca Al-Quran. Berhentinya pun teratur. Tidak sembarang berhenti. Sehingga cara berhentinya pun punya aturan tersendiri. Kemudian di dalam hadis yang disebutkan. Apabila beliau membaca Al-Quran. Kana atwala minha atwala min atwala minha. Beliau membaca Al-Qur'an ada yang dipanjangkan dan panjangnya lebih dari kebiasaan. Umpamanya apabila kalimat jaa bukan dalam membaca Al-Qur'an cukup idza jaa. Tapi kalau membaca Al-Qur'an ja lebih panjang dari za. Idza jaa nasrullah. Itu harus demikian. Maka para sahabat apabila Rasul membaca ayat Al-Quran, dapat mereka katai, oh ini ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Di samping itu Rasulullah juga membaca Al-Quran berbeda dengan se bicara sehari-hari karena memakai irama tersendiri. Bahkan di dalam satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan Nuzilal Qur'an bihuznin fa idza qara'tumu fabku fa tabku fatabakau wa taghannaw bi laisa minna man lam yataghanna bihi Al-Quran diturunkan dalam keadaan sedia. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka menangislah. Bila tidak mampu, usahakan supaya sampai mampu. Langkah yang patut dilakukan antara lain, Nabi Baca Al-Quran dengan menggunakan irama yang dapat melembutkan hati. Iramanya khusus. Tidak bisa irama dangdutan dipakai baca Quran. Atau irama Sunda, Kinanti, apalagi. Eh, dang-dang gula nggak bisa dipakai baca Al-Quran nggak pas dan ketika Al-Quran dibaca dengan irama dan tajwidnya yang tepat ternyata ahli musik setingkat level nasional pun tidak mampu mengikutinya karena Al-Quran punya musik tersendiri ini adalah salah satu keagungan Al-Quran yang Allah khususkan untuk kitab terakhir ini dan membaca Al-Quran ini disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri ada kiroah, ada tilawah, ada tartil, ada tadabur. Nah, ada empat macam. Untuk kata membaca buat Al-Quran ada beberapa tingkatan. Kiroah membaca bukan cuma untuk Al-Quran, baca koran pun bisa kiroah. Tapi untuk tilawah khusus kitab-kitab suci alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Membaca kitab itu disebut tilawah walaupun bukan Al-Qur'an. Tapi tartil khusus Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu apa? Membaca Al-Qur'an dengan mengikuti aturan yang Rasul contohkan. Di mana aturannya? Para ulama sudah menyusun buku yang disebut dengan tajwid. Itu karya ulama, bukan Rasul yang buat, bukan pula sahabat. Tetapi bacaan Al-Quran turun-temurun, syafahian dari mulut ke mulut. Diajarkan demikian, sampailah disusun aturan membaca. Tadi disebutkan huruf demi huruf diperjelas sampai muncul dalam kitab tajwid yang disebut makharijul huruf dan sifatul huruf. Apa bedanya makharijul huruf dengan sifatil huruf? Huruf dal dengan ta dengan to satu pintu keluar. Bedanya di mana? Sifatnya. Artinya makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Ta dengan to, bedanya di mana? Ya kalau tak mah di a kan, kalau to mah o kan, bukan. Bagaimana kalau dikasih U dua-duanya, dikasih I dua-duanya, tetap harus jelas perbedaannya. Ti dengan ti, tu dengan tu berbeda tu Dan apabila salah membaca bisa berbahaya. Seperti umpamanya dal dengan lam, dalla dillah artinya petunjuk, kalau zillah artinya kehinaan. Kalau zillah artinya naungan. Kalau zillah artinya kesesatan. Wah, berjauhan tuh. Wah, kalau gitu susah dong baca Quran. Kalau kita menganggap susah, sahabat juga ada yang menganggap susah. Tetapi semuanya diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata cara pengucapan huruf Al-Quran sebetulnya huruf-huruf itu dapat dipelajari oleh semua orang. Hanya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang paling penting belajar apa enggak. Urusan sampai sempurna ataukah enggak Allah yang menentukan. Yang penting belajar. Dan wah oh ya saya mah udah tua mau belajar Al-Quran. Eh Rasul juga menerima Al-Quran udah tua. Jangan sampai merasa saya mau udah ketinggalan. Habis terlalu cepat lahir. Coba kalau lahirnya sekarang belajar di TK. Enggak. Rasul itu menerima Al-Quran sudah usia 40 tahun. Dan di kalangan sahabat. Abu Sufyan, Muawiyah. Itu baru belajar Al-Quran sudah lewat 50 tahunan itu. Karena masuk Islamnya juga sudah lewat 50 tahun. Enggak ada istilah ketinggalan untuk belajar membaca Al-Quran. Adakah di antara sahabat yang mengalami kesulitan? Ya ada, terutama ketika Rasulullah menerima beberapa cara membaca Al-Qur'an, sempat di kalangan para sahabat kesulitan. Antara lain karena Rasulullah kan kedatangan Jibril, Jibril membacakan kepada Rasulullah Al-Qur'an, oleh Rasul oleh Jibril diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lain Rasulullah membaca keadaan umat beda-beda kemampuannya maka pada waktu itu Rasulullah bersabda Inna qaumi laisa ala lisanin wahid. As'alullah ma'afatahu wa maghfiratah. Umatku itu tidak satu lisan. Kalau aku paksakan mereka harus mampu membaca gaya begini, rasanya berat sekali. Aku mohonlah ada keringanan. Maka Jibril menghadap kepada Allah. Allah ajarkan bacaan yang lain melalui Jibril kepada Rasulullah dan Rasul minta lagi tambahan sampai bulak-balik setelah itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah al Quran ala sab'ati ahrufin ayyama qara'u faqad asabu nah sekarang sudah dibacakan kepada kamu dengan berbagai teori membaca Al-Qur'an baca ajarkan kepada mereka yang mana saja benar itu yang mana saja yang mana maksudnya Bacaan Al-Quran tidak satu tipe. Di antara orang Arab ada yang susah mengatakan A bertemu dengan A pada waktu yang sama bergandengan susah. A, A, duh berat yang gitu. A, U, duh berat gitu. Sehingga akhirnya ada ajaran yang dapat diikuti yaitu seperti umpamanya aanzartahum itu ada lima cara membaca سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم هذا lima tuh Yang mana yang benar? Semuanya benar dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada unsur ijtihad ulama, tidak ada ini. Subhanallah, Al-Quran. Dipelajari apakah cara-cara membaca yang tadi sampai sekarang dipelajari? Oh iya. Di radio-radio timur tengah itu suka ada cara membaca Al-Quran dengan berbagai macam cara. Nah, yang mana yang lebih banyak tersebar? Nah, itu yang dipelajari oleh kita. Itu yang lebih banyak tersebar di dunia sehingga Imam Masjid Haram di Makkah dan di Madinah menggunakan bacaan yang biasa kita pakai. Apakah imam-imam tersebut juga menguasai bacaan yang lain? Iya, termasuk Syekh Hudzaifi, beliau adalah dosen ilmu al-qiraat, mengajarkan berbagai macam cara membaca Al-Qur'an. Tapi untuk jadi imam tidak dipakai. Habis nanti para makmum dari Telkom bingung. Pas sholat di sana, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين anamta عليهم kok begini bacaannya Saya bingung dan itu benar dari Rasul ada lagi yang membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim si pakai sin itu juga benar dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, buat kita nggak perlu banyak-banyak satu ajalah. Yang penting dipelajari dengan tepat, dengan benar. Sebab tadi juga kata Jibril, ayyama qara'u faqad asabu. Mau ngambil yang mana, silahkan. Jadi yang dianggap sulit oleh orang Arab apa? Tadi Ketika umpamanya membaca asad ada yang kesulitan, membaca alaihim ada yang kesulitan. Memang terbukti sampai saat ini di kalangan orang Arab tidak biasa mengatakan alaihim. Mereka nyebutnya alaihum aja. Alaihum gitu. Ternyata dalam Al-Qur'an pun ada bacaan alaihum. Tapi kan ada tanda u di situ. Ah, tanda-tanda itu belakangan. Di zaman Rasul tanda-tanda itu nggak ada. Di zaman Utsman bin Affan pun tidak ada. Terus sejak kapan itu tanda? Itu ijtihad para ulama belakangan dimulai dari Al Khalil Ahmad bin Ahmad Khalil Al Farohidi. Itu yang memulai tanda-tanda Al-Qur'an itu. Ini adalah untuk memudahkan kita mempelajari Al-Qur'an. Dan sekarang sudah banyak pelajaran Al-Quran di samping ada tulisan aturan membaca tersebar lagi kaset. Duh, zaman Rasul nggak ada kaset. nggak ada VCD, sekarang ada VCD <laughs> lagi. Di zaman Rasul nggak ada. Tapi semangat para sahabat melebihi kita. Dan orang yang hafal Al-Quran di zaman Rasul demikian banyak lebih banyak daripada di kita. Bukan pada zaman sekarang. Jelas zaman sekarang juga banyak. Cuma memang karena manusianya banyak. Membaca Al-Quran ada beberapa tingkatan tadi. Ada membaca sebatas tartil. Ada sampai ditambah dengan tadabur. Kalau tadabur sampai ke tingkat penjiwaan, penghayatan Ayat demi ayat terasa betul ketika dibaca atau dirinya membaca. Merasa Allah sedang membacakan kepada dirinya. Yang terdengar oleh telinga adalah suara manusia. Tapi yang terdengar oleh hati adalah Allah berfirman kepada dirinya. Ngerti ataupun enggak ngerti kalau sedang mendengar Allah berfirman terasa betul nikmatnya. Kenapa? Karena sedang mendengar zat yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi nikmat, yang maha penyayang, yang maha segala-galanya. Untuk kita komunikasi dengan seorang pembesar atau pejabat tinggi negara saja kan sangat sulit. Kita sekarang bisa berkomunikasi dengan semua apa dengan dengan yang maha tinggi yang menciptakan semua pejabat dunia dan boleh kapan saja, dipersilahkan kapan saja. Nikmatnya beriman kepada Al-Quran dibuktikan dalam rajinnya membaca dan juga berupaya menghayatinya. Membaca dengan teratur tentu berbeda dengan membaca yang tidak teratur. Tapi saya sudah belajar tapi susah-susah juga Allah menilai belajarnya bukan Allah menilai hasilnya. Ada dua orang yang belajar membaca Al-Quran, yang satu sudah fasih, yang satu susah sekali. Tetapi waktunya sama-sama lama dan juga sama-sama sungguh-sungguh. Allah menilai pekerjaannya dan kesungguhannya. Sebab di kalangan sahabat juga, ya enggak semua sahabat menguasai cara membaca Quran. Ada yang menguasai satu cara, ada yang dua cara, ada yang beberapa cara. Tergantung kondisi mereka. Salah seorang sahabat ada yang mengatakan, kalaulah bukan diajarkan Rasul, aku tidak mau berkata a'andrahum. Idza jaa ajaluhum. Aduh berat. Yang enaknya bagaimana? Idza jaa ajaluhum, jaa ajaluhum itu lebih ringan katanya. Buat kita itu juga berat kalau nggak belajar. Boleh jadi itu lebih susah gitu. Jadi tilawatul Quran sungguh luar biasa dan Allah Subhanahu wa taala menilai kita membaca Al-Qur'an yang mudah yang susah dua-duanya disayang Allah Rasul bersabda alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirin mahirun ma'as safratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yuta'ti' lahu ajran Orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, suaranya enak, iramanya enak. Oh, dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi bersama dengan orang-orang yang mulia. Dan orang yang susah payah membaca Al-Quran tapi maksakan terus. Dia akan mendapatkan dua pahala. Dua-duanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus pahalanya seperti apa? Hadis lain menyebutkan Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, Allah sediakan nilai kebaikan yang dilipat kanan menjadi sepuluh kebaikan. Sepuluh huruf, sepuluh kali sepuluh, seratus huruf, seratus kali sepuluh terus demikian. Ya kalau dikatakan satu huruf apa artinya? Ini membuktikan bahwa baca Al-Quran ngerti ataupun tidak mengerti dapat nilai dari Allah. Beda dengan baca hadis untuk dipahami. Tapi kalau baca Quran tidak mengerti pun dapat nilai dari Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita jiwai betul, setiap kali kita membaca Al-Quran, terasa betul di dalam ayat yang saya baca. Ada perintah, oh saya masih jauh untuk melaksanakan semua perintah. Ada larangan, oh saya masih sering melanggar larangannya. Ada kabar gembira, oh kenapa saya masih juga belum tertarik dengan kabar gembira yang sangat luar biasa. Kok masih tergoda dengan kenikmatan yang sejenak, yang tidak lama lagi akan pergi. Ada peringatan, kenapa saya kok kurang perhatian kepada peringatan Allah, masih lebih takut kepada peringatan manusia. Terus saja begitu dijadikan. Itulah salah satu langkah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberi nikmat membaca Al-Quran, menghafal Quran, menjuai Al-Quran, dan diberi kemudahan untuk membaca dengan benar dan menghayati dengan benar. Terjemahan bagaimana? Terjemah bukan Al-Quran. Itulah keistimewaannya. Kalau kitab yang lain sudah berubah-ubah bahasa dianggap kitab suci, Al-Quran tidak. Yang namanya kitab suci, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu bukan kitab suci. Dan terjemahan karya manusia tidak mengandung mukjizat. Apabila kita membaca, apakah termasuk kata tadi satu huruf satu pahala dilipat gandakan jadi sepuluh? Itu kalau yang bahasa Qurannya, kalau terjemahan enggak, enggak termasuk. Makanya betapa penting buat kita untuk senantiasa berupaya mempelajari bacaan Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak metode untuk mempelajari Al-Quran, Dulu ada yang bertahun-tahun nggak bisa-bisa juga. Sekarang sudah banyak metode yang mempermudah. Dan ada metode untuk anak, untuk dewasa, untuk orang tua. Sudah banyak sekarang metode-metode untuk mempelajari Al-Quran. Hamba-hamba Allah <clears throat> Al-Quran dibaca oleh Rasul, diikuti oleh para sahabat. Dan sahabat membaca Al-Quran siang dan malam. Sampai Rasul mengetahui alamat rumah para sahabat di malam hari dengan terdengarnya suara sahabat membaca Quran. Jadi Rasulullah di samping mengajarkan kepada para sahabat, beliau juga memeriksa apakah sahabat ini pada membaca Quran apa enggak. Maka tengah malam Rasulullah keliling, beliau menekankan pentingnya tahajud, pentingnya qiyamul lail, beliau juga melakukan pengawasan dan uh, pengkajian dan juga survei dan juga beliau langsung memeriksa ke lapangan nih pada bangun enggak nih para sahabat. Maka ketika terdengar oh ini suara Amr, oh ini suara Abu Musa, berarti ini rumah dia. Pada satu pagi Rasulullah pernah bertemu dengan Abu Musa dan malamnya mendengar suara Abu Musa di rumahnya. Abu Musa tidak tahu kalau Rasulullah lewat. Maka Rasul bersabda, wahai Abu Musa, Tadi malam aku mendengar engkau membaca Al-Quran. Rasanya aku mendengarkan seruling Nabi Dawud. Artinya apa? Suara engkau luar biasa bagusnya. Apa jawaban Abu Musa? Ya, kalau aku tahu engkau mendengar, akan kutingkatkan bacaanku. Biar Rasul dengar terus gitu. Kalau Rasul kan mendengar, akan menyambut, akan mendoakanku. Habis aku nggak tahu kalau engkau lewat. Itu sampai begitu. Artinya memang membaca Al-Quran pakai irama. Dan Rasul pun bersabda, Aku tidak mendapatkan izin untuk berlagu, berirama, bernyanyi seperti dapat izin untuk menyanyikan Al-Quran. Demikian. Rasulullah menikmati membaca Al-Quran diikuti oleh para sahabat menikmati membaca Al-Quran. Hanya tentu kita tidak pernah sempat mendengar ya bagaimana Rasulullah iramanya membaca Al-Quran. Kita tidak sempat. Cuma tentunya ada aturan membaca itu juga akan dapat Eh, kita upayakan untuk supaya tidak keluar dari bagaimana cara para pendahulu kita membaca Al-Quran. Insya Allah kita sempatkanlah waktu beberapa menit untuk membaca bersama-sama satu surat yang pendek sajalah surat An-Nas biar cepat tamat Qurannya. Kalau sudah surat An-Nas kan. <clears throat> Saya bacakan dan diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا Nah, ada catatan sedikit ya. Toknya kepanjangan barusan. Hmm. Jadi jangan sampai minasyaitonir. Nah, itu kepanjangan toknya. Sebab to itu cuma dua harokat sama dengan dua huruf. A'udhu. a satu u dua. Jadi to harus sama lamanya dengan u. A'udhu billahi minasy rajim. Ya. Alhamdulillah paling tersemuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bismillah kelihatannya adat yang tadi masuk lagi. Masih kepanjangan sebagian. Jadi ini juga harus sama, seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس panjangnya an itu lebih daripada U A'udhu Nas, Jadi an lebih lama sedikit daripada o ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس terasa sekarang udah dipanjangkan nah dengan en tidak sama Ya. Jadi jangan begini. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nasi itu kepanjangan naknya. Jadi nak tidak sepanjang en ya. En lebih sedikit. Kalau dikasih ketukan a satu, u dua, n tiga, na dua. Kalau dilanjutkan, tapi kalau berhenti bisa lebih. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ya. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس perlu diulang lagi nih biar pas silahkan sama-sama قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس seimbang antara ming khon itu harus seimbang jangan sampai panjang sebahagian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Nah, ada yang kelewat lagi ennya. Tahan dulu sebentar. Sudurin. Tahan dulu ya. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sampai kepada tepat semuanya ya perlu diperiksa satu persatu baru akan dapat itu diketahui tepat apa enggaknya dan tidak mungkin di sini diperiksa satu persatu makanya yang lebih tepat untuk diperiksa satu persatu ya masuk kepada grup-grup tahsin Al-Quran di Bandung sekarang ada dua ada jendela hati ada Makdis kalau Makdis di sini Jalan Pahlawan eh Jalan Pahlawan di sana ya Oh iya, jalan pahlawan itu ada grup-grup perbaikan membaca Al-Qur'an dari mulai tingkat ya muda sampai tua ada semuanya itu supaya untuk lebih perbaikan sehingga diperiksa oleh guru satu persatu karena memang membaca Al-Qur'an itu dulu juga Rasul begitu mengajarkan kepada para sahabat sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk membacanya bahkan sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran kepada seorang sahabat satu bacaan, kepada sahabat yang lain bacaan yang berbeda, bertemu nih dua sahabat, bacaannya beda, bingung mereka. Apa aku yang salah? Apa engkau yang salah gitu ini? Kok beda begini? Yaitu Umar bin Khattab waktu mau sholat berjamaah, di mana imamnya adalah Hisham sedang membaca surat Al-Furqan. Bacaan yang disampaikan Hisham beda dengan yang diterima Umar dari Rasul. Umar sempat marah dalam hati, tapi kalau marah kepada dia, dia lagi serat biarkan aja dulu dah. Biarkan sampai selesai. Setelahnya Hisham salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung Umar mengaitkan uh, sorbannya ke leher Hisham. Kaget itu Hisham. Pas dilihat, oh tinggi besar Umar. Langsung nanya, ada apa Umar? Kau tadi baca Quran main-main. Enggak, enggak main-main. Aku udah tahu tuh surat itu aku sudah menerima dari Rasul. Enggak begitu Rasul bacakan kepadaku. Iya tapi aku menerimanya begini. Bohong kamu, ayo kita pergi. Dibawalah oleh Umar Hisham kepada Rasulullah. Dituntun kayak nuntun <laughs> kami aja. Jadi sarubannya dibawa. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasul sudah melihat Umar ada apa nih Umar, Umar, Umar ada apa nih? Pas di hadapan Rasul kata Umar, "Iya Rasulullah, saya mendengar ini membaca Al-Qur'an tidak seperti yang kau bacakan padaku." Umar tidak lagi mengatakan saya kemen, saya mendengar dia, tapi ini kalimatnya, sami'tu hadza. Ada itu kan kalau ini itu kan kepada barang lah, tidak mau nyebut orang lagi gitu. Saking keselnya Akhirnya Rasul tersenyum, oh gitu, baik, coba baca, wah Hisham. Maka Hisham membacakan surat Al-Furqan dari awal sampai akhir, dilihat oleh Rasul, apa dilihat oleh Umar, kok Rasul tenang-tenang aja. Enggak kaget gitu. Mulai Umar bin Khattab gelisah, apa saya yang salah? Selesai Hisham membacakan sampai selesai surat Al-Furqan, Rasul bersabda, "Ha kada unzilat." Memang begini diturunkan. Wah, semakin gelisah tuh Umar. Rasul tidak membiarkan Umar gelisah terus. Maka Rasul langsung menyuruh Umar untuk membaca. Oh ya, Umar, coba kamu baca. Apa yang kau terima? Maka Umar pun membacakan dari awal sampai akhir. Rasul bersabda, "Hah, kada unzilat Emang begini." Baru akhirnya tahu, oh ternyata ada dua bacaan yang baru diterima waktu itu. Seperti bacaan Al-Quran, ada Al-Quran, ada Al-Quran. Nah, kayak kayak seperti itu. Itu semuanya adalah bukti-bukti mukjizat Al-Quran sampai ke tingkat bacaan mengandung mukjizat. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan tulisan. Tulisan Al-Quran pun penuh dengan mukjizat. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat surat Al-Fatihah Rabbil Alamin A-nya dibaca panjang tapi tidak pakai alif ya. Itu mukjizat itu. Sudah aturannya begitu dari sana, tidak bisa dirubah-rubah. Innal insan lafi khusrin al insan tidak pakai alif tapi dibaca panjang. Itu juga mukjizat sudah begitu tulisannya. Terus apakah ada makna di balik tulisan? Ada. Hanya belum diketemukan semuanya oleh para ahli. Di antaranya tulisan Ibrahim. Ada yang pakai ya, ada yang tidak pakai. Itu ternyata tulisan Ibrahim yang pakai ya itu setelahnya diteliti oleh para ulama Al-Qur'an. Itu kisah Nabi Ibrahim setelahnya tua. Usianya udah panjang. Tapi Ibrahim yang tidak pakai ya, tapi tulisannya betapa panjang, itu adalah Ibrahim yang masih muda. Belum tua. Sampai sejauh itu. Insya Allah lain kesempatan kita perdalam lagi tentang Al-Quran ini supaya semakin meningkat keyakinan kita kepada Al-Quran dan juga semakin termotivasi untuk mengkaji, menggali dan menjiwainya termasuk termotivasi untuk mengkaji bahasa Al-Quran karena Allah pilih untuk Al-Quran ternyata bahasa Arab bukan bahasa Sunnah Ternyata karena memang bahasa Arab mempunyai berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Hadirin hamba-hamba Allah karena waktunya sangat terbatas. Ya insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Kita akhiri dengan sama-sama mohon kepada Allah. Agar Allah tetapkan dalam kalbu kita nikmat iman, istiqamah, tunduk khusyuk kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulik. An-Nabil Ummi ala alihi wa taslima. ilahana ya rabbana ya rahmanu ya rahim لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau berikan kepada kami kenikmatan yang tak terhingga, Ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk mensyukur nikmatmu. Ilahana ya Tuhan kami. Hingga saat ini kami belum mampu membuktikan sebagai hamba yang bersyukur ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan, taufik, hidayah. Agar kami mampu mengisi sisa umur hidup ini dengan benar. Tunduk taat padamu. Berilah kami nikmat ibadah ya Allah. Berilah kami nikmat membaca Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Menjiwai Al-Quran menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan semua kandungan Al-Quran. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'ana min ahli Al-Quran hiflan wa ya Rabbil Alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.